الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله ذه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد Masih dalam konteks penjelasan tentang beberapa bentuk dan gambaran ujian atau ibtila atau fitnah yang Allah timpakan kepada seseorang atau kepada suatu kaum untuk benar-benar diketahui benar-benar terpisahkan mana yang sadiqin dalam imannya, dalam ibadahnya, dalam amalannya, mana yang kadibin. Tadi sempat disebutkan contoh tentang fitnatud zakat fitnah dalam bentuk nikmat kepandaian. Sehingga dia dalam banyak kesempatan dalam banyak kajian, dalam banyak pelajaran dia melihat orang di sekitar dia, kawan-kawannya nggak faham-faham, lambat, membutuhkan penjelasan lebih luas lagi, baru paham. Sementara si fulan ini cepat memahami. Di situ diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada orang yang zaki, yang jenius, yang kemudian Allah selamatkan. muncul nama-nama besar semisal al imam al Bukhari, Al-Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal, Sufyan Al-Thawri, wa amsaluhum min jibal al huffaz al-jibalur jibal rasikhah dari gunung-gunung yang menjulang tinggi yang kokoh dalam bidang ilmu, kejeniusan, kekuatan hafalan. Nama-nama besar muncul. Dan Allah selamatkan dari fitnah. Namun coba pelajari bagaimana mereka orang-orang jenius ini tadi terhadap kawan-kawannya, terhadap guru-gurunya, terhadap orang-orang yang dia anggap atau dia lihat secara kenyataan di bawah dia tingkat kemampuannya. Coba lihat sejarah mereka. Al-mutawadhi'in, orang-orang yang tawadhu. Orang-orang yang tidak merasa gengsi mengakui kelebihan orang, bukan basa-basi. tidak merasa gengsi ketika disampaikan kekurangan dan kesalahannya. Demikian jibal fil ilm, jibalun fil hifzi, jibalun fil zakai, jibalun fil ibadah. nama-nama besar dalam sejarah. Ketika mendengar sebuah nasihat dan masukan atau berita yang mengkhawatirkan, tidak kemudian dia merasa aman, merasa dirinya adalah tidak termasuk deretan orang-orang terfitnah atau kemungkinan akan datangnya fitnah pada dia. Masih ingat kita hadis atau berita yang menyampaikan tentang kisah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahibi sirri Rasulullah Hudzaifah ibn yaman tentang deretan nama-nama al-munafiqin turun ayat demi ayat hanya menyebutkan sifat-sifat munafikin Ciri-cirinya kalau berbicara begini, kalau beribadah begini, kalau berinfak begini, menyikapi kewajiban ini begini dan seterusnya. Ciri-ciri aja, global. Tapi siapa mereka munafitin Tidak dikabarkan oleh Nabi secara terbuka. Dikabarkan kepada Huzaifah ibnul Yaman. Sahabat Umar ibnul Khattab mendengar berita bahwa Nabi telah mengabarkan berita rahasia deretan kaum munafikin. Enggak kemudian Umar bin Khattab diam, anak aman insyaallah, anak dekat dengan Nabi. Masa teman Nabi yang dekat munafik? Enggak. Takut Umar. Khawatir terhadap dirinya. Datang menemui Hudzaifah Ibnul Yaman dan mengatakan aku memohon atas nama Allah kepadamu aku ingin bertanya pertanyaannya enggak fudul pertanyaannya enggak ingin sok tahu dan ingin tahu urusan orang dia bertanya Akana Umar mimman sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah Umar termasuk dalam deretan nama munafikin yang disebutkan oleh Nabi? Maka Hudzaifah mengatakan, aku tidak akan lagi mengabarkan seorang pun setelah engkau. Maka Hudzaifah mengatakan, engkau tidak termasuk. Namamu tidak termasuk dalam deretan nama-nama munafikin yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana dzalika illa yazidu Umar khaufan Ternyata berita itu bukan menambah Umar merasa tenang, kemudian aman dari kemungkinan terkena penyakit an-nifaq. Enggak, takut, takut. Beribadah kepada Allah, ibadah sampai diriwayatkan bahwa di pipi Umar itu terdapat garis putih bekas tetesan air mata. Bukan tetesan benda putih yang membekas di pipi, tapi tetesan air mata yang mengalir, mengalir, mengalir, mengalir, mengalir, mengalir sampai membekas. Bukan tetesan benda putih, benda cair putih, enggak. Air mata yang bening karena terlalu seringnya melewati pipinya sampai membekas. Orang yang telah Allah berikan sekian keutamaan itu ternyata masih dengan penuh tawadhu, khawatir, khasyah. Maka ya talabatul ilm, a'adani Allahu Rabbuna Jalla wa Ala wa iyyakum minan nifaq. nama-nama besar dalam sejarah ini. Bagaimana Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, al-Allama al-Faqih, ketika menemui syekhnya Abdul Aziz bin Baz, ingin menyampaikan sesuatu, ingin bertanya sesuatu, datang menemui Syekh Abdul Aziz bin Baz seperti anak kecil di hadapan seorang yang sepuh. Ibnu Utsaimin sepuh. Pandai, faqih. Karena qawiyan fi istihdharil aqwal. Sangat kuat Ibnu Utsaimin dalam mendatangkan aqwal a'immah. Tapi ketika di hadapan Syekh bin Baz seperti anak kecil. Tawabuk Gak kemudian, ya Syekh dalam perkara ini saya punya faidah. Ya Syekh dalam perkara itu bagaimana tentang ini kan itu hadisnya begini-begini. Enggak. Ihtiram. Apa kemudian yang didapat oleh Ibnu Utsaimin? Namanya yang harum, ilmunya yang terus dimanfaatkan hingga hari ini. Dan beliau sudah wafat. Rahimahullah. Wa ghafaralah. ولا نزكي على الله أحدا والله حسيبنا وحسيبه إخواني في الدين عزني الله وإياكم Fitnah itu juga di sisi lain berupa kebodohan atau kelemahan kalau tidak dikatakan kebodohan, lemah dia. Tidak seperti saudaranya, tidak seperti kawan belajarnya, dia lemah, diuji. Dia mengakui kelebihan saudaranya atau hasad atau dengki. Kenapa si fulan kau yang diperintahkan diminta oleh ustadz menjadi pengawas ini atau jadi imam solat atau yang diminta mentasmi ini, mentasmi itu. Kenapa si fulan yang dipercaya oleh ustadz? Kenapa bukan saya? Tidak terucap dengan lisan tetapi ada di hati. Dia nggak merasa bahwa itu ada sebuah adalah sebuah fitnah yang bisa muncul di waktunya nanti. Akan muncul di saatnya. Begitu juga Allah tabaraka wa taala memberikan kelebihan-kelebihan. Nah, ta'al ya fulan, ta'al sini antum sini. Ya, antum tayyib. Antum baik ya antum, antum yang tertawa. Antum, ta'al, ta'al. Antum baik barakallahu fiik. Syaitan enggak mau antum baik sini. Sini taat. Ayo barakallahu fi. Syaitan cemburu kepada antum. Tidak boleh jadi orang baik. Nah. Ikhwani fid din azan Allah wa iyyakum. Ikhwan, tulab kalau hadir di majlis, di majlis ilmu. Nah, hormati ilmu itu walaupun sedikit hormati dengan jalsa talibul ilm cara duduknya seorang talibul ilm sampai dengarkan ilmu itu dengan baik mungkin di situ ada ayat Al-Qur'an mungkin di situ ada hadis Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi nah barakallahu fikum karena Syekhuna Muqbil rahimahullah dan ini yang kita dapatkan dari beliau dari pelajaran adab tidak hanya menyampaikan ilmu dalam bentuk hadis, riwayat, tafsir dan yang lainnya tetapi melihat termasuk anak-anak ini. Ya fulan, ijlis jalsa talibil ilm. Ya fulan, ittaqillah. Ya fulan, mana catatannya? Ya fulan, turun syekh kadang-kadang ke belakang dilihat oleh syekh. Satu persatu, anta aina, aina kurrasat. Mana catatan antum? Apa yang antum catat? Mana? Terus satu persatu. Kadang-kadang dari maghrib sampai isya baru duduk 10 menit mengajar syekh keliling. Satu persatu dilihat. Mana catatan antum? Apa yang antum catat? Maka kita asatidah sangat besar harapannya dari tulab ini. Kita berharap mereka beribu-ribu kali lebih baik dari kita imannya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya. Karena mereka ini akan hidup di zaman yang lebih berat yang kita hadapi sekarang. Subhatnya, syahwatnya, munafikinnya, alul bid'ahnya. Illa yasha Allah. Maka perlu anak-anak ini dibantu, diawasi oleh teman, oleh ikhwan. Nah, jangan dibiarkan mereka digoda oleh syaitan. Nah, Ikhwani fiddin azani Allah dengan arif, dengan kelembutan, dengan nasihat yang baik, ya, yang muda menghormatin yang tua, anak-anak ini berterima kasih kepada ami-aminya yang mengingatkan. Nah. Ikhwani fiddin Allah wa iyyakum, itulah yang disimpulkan oleh Allah tabaraka wa taala dan ditegaskan dalam ayatnya waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian atas birun. Apakah kalian mau bersabar dalam menjalani syariat dalam menyikapi masing-masingnya? Atas birun banyak ternyata yang tidak sabar. Dia bisa menjual akhlaknya karena iri dengkinya. Dia bisa menjual akhlaknya karena tidak sabar atas kepandaian yang Allah beri kepadanya. Dia menjadi tidak sabar menyikapi saudaranya sehingga dia menjual manhajnya bahkan. Tidak sabar menerima teguran, kritikan, nasihat. Muncul izzah. Muncul al-kibr. Sehingga dia menolak nasihat, tersinggung, marah dan meninggalkan al-haq. Meninggalkan dakwah, meninggalkan talabul ilmi, meninggalkan manhajnya, Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya wa idza qila lahu taqillah akhadzahu al bil ism. Jika dikatakan kepada dia ini ciri-ciri al-munafiqin al-mufsidin. Di antara ciri-cirinya ketika disampaikan nasihat, ya fulan ittaqillah. Ini salah. Ittaqillah ya fulan, ini menyelisihi dalil. Ittaqillah ya fulan. Ini sudah tidak sesuai lagi dengan kaedah-kaedah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Akhazatul izzatu bil ism. Yang muncul adalah kesombongannya. Untuk tetap dia bertahan di atas kesalahannya. Tidak menerima nasihat. Teruji masing-masing kita ketika melihat kemungkaran. Mau nggak menyampaikan nasihat? Mau nggak menegur? Atau dia diam berbahasa basi? Khawatir perkawanan menjadi terganggu. Dia tidak sabar menjalankan syariat. Ad-dinun nasihah. Syariat wazakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikan nasihat, peringatan karena nasihat dan peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nggak sabar dia. Untuk berkawan di atas prinsip saling menasehati. Apalagi kalau temannya itu ada yang murni aktifia, murni kelemahan hati dan perasaannya. Sehingga syariat terkalahkan oleh perasaan dia. Ketika ditanya, kenapa ya Fulan? Antum tahu, sejak dulu dia telah melakukan sekian kemungkaran ini. Kenapa dia? Anak nggak enak, khawatir, tersinggung. Nanti hubungan kita terganggu. Berarti dia mengalahkan syariat nasihat. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Di atas kalah dengan perasaannya. Ada yang khawatir terganggu kepentingan-kepentingan dunianya. Bisnisnya. Atau yang lainnya. Nggak sabar dia Sementara Allah mengatakan waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya. Apakah kalian mau bersabar? Ada yang tidak bersabar menerima nasihat. Tidak sabar Akhirnya dia meninggalkan dan menjual tolabul ilmi. Yang biasanya aktif tolabul ilmi. Rajin dalam tolabul ilmi. Hanya karena teguran dan nasihat dia hilang. Di sini teruji kejujuran dia. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al kazibin Akan nampak kepada Allah terpisahkan mana di antara mereka yang jujur dan mana yang pendusta. Kita nggak tahu, tapi itu akan datang ya. melalui laboratorium tes keaslian. Seperti darah itu diberi satu cairan khusus akan memisahkan nanti ini darahnya A apakah B apakah AB ataukah O akan terpisah nampak seperti itu kita dites. Kasih fitnah lagi. Nampak, eh, tak Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji Siapa di antara kalian yang terahsan, yang terbaik amalannya? Terbaik dalam menyampaikan nasihat, tersabar di dalam menerima nasihat, tersabar di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan siapa yang tidak sabar? Berapa banyak? Seseorang kemudian menjual manhajnya, bukan hanya tidak taklim lagi, malah bergabung dengan ahlul fitan. Tadinya akrab, Masya Allah, ke sana kemari bersama. Tertawa di majlis ini, tertawa di majlis itu, senang di sini, senang. Masya Allah. Dikasih sama Allah fitnah. Terpisah. Dia jual manhajnya bergabung dengan ahlul batil. Les ya fulan. Kau sekarang antum tidak lagi terlihat, tidak nampak dalam ta'awun tersinggung. Ketika rapat pengurus, rapat kepanitiaan, ada pihak-pihak yang mengucapkan kata-kata yang dia rasa pedas. Bisa saja kawannya sengaja sadar mengucapkan kata-kata pedas, bisa sengaja dia nggak sadar, tapi masuk ke hatinya. Diundang rapat berikutnya nggak mau datang. Alasanlah yang pertama mencoba mencari alasan yang ilmiah. Ibu saya sakit, saya mau mengantar ke dokter, anak saya sakit, inilah, inilah, itulah, inilah, itulah. Tapi bermula dari sakit hati. Dia tinggalkan amalan yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Menjauh, menjauh, menjauh dia mencoba mengemas ketersinggungannya dengan ilmiah dan serapi mungkin. Tapi Allah As-Sami' Al-Alim Al-Basir Al-Khabir tahu bahwa itu ternyata salah satu tahapan Subhanallah Tadi cuma urusan ketersinggungan di majlis rapat Berlanjut saat dia masih belum selesai dari ketersinggungannya datang fitnah manhajia fitnah di bidang manhaj kawannya yang tadi membuat dia tersinggung memang betul salah itu tadi kawannya betul-betul salah dia lisannya pedas membuat orang tersinggung memang benar benar Sok dia ketika di ketika rapat itu, ketika musyawarah, sok paling baik idenya. Betul, diuji oleh Allah. Ini yang sebenarnya nampak baik ya. Tersinggung dan hilang. Subhanallah fitnah manhajiyah datang. Allah dengan takdirnya, dengan hikmahnya, yang maha besar yang tidak bisa diukur dan dibatasi oleh logika manusia dan aturan atau analisa apapun. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menentukan saat fitnah manhajiyah itu datang, saudaranya yang tadi lisannya pedas itu ya. Dia mengikuti kaidah-kaidah ulama dan fatwa ulama. Ini yang sakit hati cenderung mengambil sikap beda. Subhanallah. Dia memilih untuk menyelisih ulama dikarenakan ketersinggungan tiga tahun yang lalu dalam majelis rapat Antum kiaskan problem lainnya. Ada yang ketersinggungan masalah muamalah, punya hutang gak bayar. Memang betul ini malas bayar hutangnya, mempermainkan uang orang. Tetapi subhanallah, dia yang pemilik uang yang dirugikan tadi menggabungkan permasalahan ini dengan masalah dakwah permasalahan manaj. Ini yang kita khawatirkan dikatakan oleh Nabi yabi'u dinahu bi'aradin minat Dunia menjual agamanya, menjual akidahnya, manhasnya, keistiqomahannya untuk sesuatu nilai duniawi yang kecil. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim bersegeralah kalian dalam beramal jangan ditunda-tunda kenapa karena fitnah itu berdatangan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gelap yang sulit dibedakan di sana mana jalan yang lurus, yang mulus, mana jalan yang berduri, yang berlobang, yang ber, banyak binatang berbisa. Nggak terpisahkan malam hari. Nggak ada cahaya yang meneranginya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di pagi hari masih mukmin, sore menjadi kafir atau sore masih mukmin, masih yakin atas masail imaniyah. Tiba-tiba di pagi harinya dia menjadi kafir. Bisa kufur akbar, bisa kufur asgar. Kufur mukhrij minal millah atau kufur duna kufrin. Jatuh kepada bid'ah mufassiqah dalam bidang asma wa sifat atau bid'ah mufassiqah di dalam bidang uh, barakallahu fikum berbagai bidang. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum Kenapa sampai jatuh kepada seperti itu? Karena dia menjual agamanya kata Nabi untuk sesuatu perkara duniawi. Terkadang melalui majelis perdebatan debat masalah fikih yang oleh Nabi dikatakan ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal tidaklah tersesat suatu kaum suatu komunitas seorang pribadi yang sebenarnya sebelumnya dia sudah berada di atas kebenaran kecuali orang yang suka berdebat debat sana, debat sini, masalah kiroah, masalah fikih. Ya. Gengsinya muncul. Saat gengsi muncul, merasa ini sebagai saingannya, berlanjut pada masalah berikutnya, subhanallah datang fitnah. Ya ikhwan, ayuhas salafiyun. manhas yang mahal ini jangan digadaikan Jangan digadaikan. Hanya karena masail-masail duniawiya. Ada yang masail duniawiya itu bersifat materi. Pernah terjadi beberapa tahun salah satu ustadz kita Afadil. Ya, menasihatin seseorang yang baik peduli terhadap ikhwan terhadap dakwah hanya saja dia bekerja di sebuah bank. Baiknya luar biasa. Pekerjaan di bank tanpa khilaf, pekerjaan yang haram. Inasehatin ya fulan, Pak Fulan, Barakallahu fiqh. Allah melarang ini, ulama mengatakan demikian, ini ada fatwa begitu. Iya, terima kasih Ustaz, Zakallah khair. Nggak lama tiba-tiba dia nggak muncul, nggak muncul, nggak muncul, nggak muncul. Awalnya tidak langsung demikian. Uh, Ustaz, insya Allah ini masalahnya ibu saya. Ibu saya melarang saya untuk keluar dari bank. Kita nasihatin. Ya, ibu adalah ibu. Tapi Allah adalah Allah. Ibu adalah ibu kita yang wajib kita hormati, yang wajib kita sayangi dengan santun dan beradab. Tetapi Nabi mengatakan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khalid. Tidak ada satu ketaatan pun yang diizinkan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah pelanggaran atau kemaksiatan kepada Sang Khalik. Ya tapi bagaimana ibu ini ibu Ustaz, ibu-ibu. Subhanallah. Karena tidak itu tadi Rasulullah mengatakan apa? Badiu bil amal. Segera amalkan. Ini ada nasihat, dalil, Quran, sunnah. Jangan ditunda. Kenapa? Fitnah kata Nabi datang bagikan potongan-potongan malam yang gelap. Sulit diduga. Orang tadi tiba-tiba dinaikkan jabatannya menjadi kepala cabang. Nggak lama setelah itu pindah ke kota besar menjadi kepala cabang di sana. Yang tadinya rajin kalau taklim di depan, ya, sekarang sudah mulai memotong jenggotnya. Dan sekarang telah bergabung dengan Hizbiyin. Karena nggak menjalankan nasihat Nabi. Badiru bil a'mal. Fitanan kafirin laylil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Ada yang menjualnya bukan karena materi. Dia bukan orang yang butuh materi. Nggak butuh dia materi. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sengaja saya memberikan banyak contoh. Harapannya contoh-contoh itu mengingatkan kita dari kelupaan atau menegur kita dari kelalaian sehingga salah menyangka bahwa penyimpangan manhaj seseorang itu seolah-olah hanya ditimbulkan oleh syubhat Saya ingat dulu di ma'hadnya Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Hizbi ada pelajaran khusus dalam bidang manhaj menjawab subuhat subuhat luar biasa sampai pelabah pada waktu itu di tahun-tahun 96, 97, 98 aktif rajin mencatat jawaban-jawaban terhadap berbagai syubhat. Yang luar biasa tajamnya syubhat itu dibantah oleh Abu Hasan. Sehingga ada semacam di beredar di kalangan tolaba yang ingin belajar manhaj di Ma'rib. Di Ma'had Ma'rib tempat Abu Hasan. Wah luar biasa. Teman-teman di Damaj menukil catatan-catatan dari Ma'rib. Luar biasa. Nah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ternyata seorang itu menyimpang bukan dari pintu syubhat tapi dari pintu syahwat ketika dia salah dalam suatu masalah tergelincir kemudian dinasehati itu yang tadi disebutkan wa idza qila lahu ittaqillah akhadathu al-izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad gengsi, marah, merasa dijatuhkan. Padahal masalahnya sederhana aja. Nggak perlu terlalu diperlebar sampai ah, ini upaya menjatuhkan ini upaya. Ya nggak perlu. Ah sudahlah, ya saya salah dalam ini atub ilallah wa jazakallah khair anta. Jazakallah khair. Dulu saya ingat Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah semoga Allah ampuni menyampaikan kepada kita ketika Syekhna Muqbil rahimahullah mengatakan tentang murid-muridnya yang jenius yang kemudian bergabung dengan Ihya Turas atau Jamiatul Ihsan dari Jamaatul Takfir dan sekarang menjadi takfiriyun yang ulung Abdul Majid raimi Abdullah Al-Hashidi ya, Muhammad Al-Mahdi Abdullah Al-Marfadi dan deretan nama-nama orang-orang pinter Huffaz Muhammad Mahdi dulu di tangan kanannya Sahihil Bukhari. Di tangan kirinya dia memegang Sunan Tirmizi dalam murojaah. Bukan murojaah Umdatul Ahkam, itu anak kecil. Orang-orang besar dalam hifz. Abdul Majid Raini juga demikian. Abdul Al-Hashidi muhakkik kitab Al-Asma wa Sifat lil Baihaqi. Dan dipuji oleh banyak pihak. Tahqiq, kawi. Abdullah Al-Marfadi, tidak jarang Syekhuna Mukbil di majlis ketika menjawab masail fikhiyah, masail fikih, Syekh mengatakan alladzi tabayyan li fi hadhil mas'alah anna hukmaha kadza. Bahwa yang nampak kepadaku dalam permasalahan ini hukumnya adalah begini. Mada ya ikhwan qala akhuna Abdullah Al-Marfadi Bagaimana ya kawan? Apa pendapat Abdullah Al-Marfadi, pengajar fikih? Tidak jarang sih. mada kala akhuna Abdullah ya ikhwan di majlis lain. Karena fakihnya dia. Luar biasa. Dan Anda melihat sendiri orangnya nampak tawabu dalam menjaga pakaiannya betul-betul muruah itu dijaga tidak sembarangan beguyonan sana sini enggak orangnya tenang nampak tawabu luar biasa sama ikhwan itu kalau ditanya ya syekh anak punya masalah ayo nam apa masalahnya kaza dilayanin Subhanallah, fitnah datang. Disebutkan di antara sebab fitnahnya dia diuji dengan istrinya yang sakit, membutuhkan biaya yang besar. Ashabul jam'iyat dari kalangan hizbin ya tentu dengan caranya yang begitu rapi. Dengan kunjungan, dengan kirim salam, dengan uh, uh, jenguk menjenguk istri-istrinya diajak menjenguk dekat dekat dekat mulai diminta Syekh barakallahu fi kita di Aden ini butuh siapa yang mengajar kita fikih wa antum jazakallahu khair muridnya Syekh Mukbil padahal ini musuh-musuhnya Syekh Mukbil antum muridnya Syekh Mukbil al-muhaddis wa wa wa wa mulai itu dia butuh untuk biaya pengobatan istrinya. Subhanallah. Terfitnah dan bergabung dengan hizbin, dengan jamaah tafsir. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, ana waktu pertama Syekh Mukbil mengatakan bahwa mereka itu terfitnah dengan amwal dan Syekh sering mengulangi Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Pada setiap umat itu Allah berikan fitnah khusus yang menimpa mereka dan fitnah yang menimpa umatku adalah harta. Kata Syekh Hasan Manan nggak percaya pertama masa sih setingkat Abdullah Marwadi yang seperti itu ya. tawabuknya, khusyuknya, pedulinya dan dan dan seterusnya ternyata seperti itu. Terungkap terakhir bahwa dia memang memiliki subhat-subhat Saat fitnah sururiah tetapi disebutkan ini baru muncul setelah kedekatannya dengan ashabul jam'iyah. Mulai membela as pada waktu itu tahun 94 pertengahan ya, mulai memberi subhat-subhat Ya, yang menjatuhkan Syekh Rabi Syekh Muhammad Amanul Jami nah di hadapan beberapa talabatnya Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum fitnah itu nggak bisa diterka datangnya karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika berada di sebuah di tanah pekuburan. Rasulullah mengatakan istaizu billah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari berbagai fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Faqulna a'udzu billah minal fitani ma minha wa ma batan Segera kami berdoa kepada Allah memohon perlindungan. Ya Allah, lindungi kami dari berbagai fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Samar datangnya, nggak cepat terantisipasi, tidak cepat dikenali bahwa ini adalah fitnah yang berbahaya mengancam akidahnya. Kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. sallam. alamin.